sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang ah. Kamandan. Ayuh. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.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 Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-607 ini didukung oleh para pemain Eli Panja sebagai Nyai Demung Wira, Revli Lubis sebagai Demung Wira, Ivonaro sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Komandan, Edi Dosa sebagai Mahisa Taruna, Tanpek sebagai Rapansa, Jeger sebagai Rabanya, Idris Afandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, Narto Bantul sebagai Rabodek, dan Asdi Supastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Demung Demungwira membicarakan perihal surat gelap dengan istrinya. Nyai Demungwira kelihatan cemas. Dia khawatir suaminya akan terlibat dalam suatu perkara yang mengundang bahaya. Apa kau tidak bisa menduga kira-kira siapa yang mengirim surat-surat itu, Kakang? Entahlah, Nyai. Aku tidak dapat menduganya. Surat ini benar-benar gelap. Kalau saja aku dapat menangkap orang itu. Sayang sekali. Dia segera kabur setelah melempar surat gelap. Kalau begitu, kemungkinan besar orang itu tidak bermaksud baik, kan? Iya. Kemungkinan besar memang begitu, Nyai. Orang yang bermaksud baik pasti akan berani untuk berbuat secara terang-terangan. Kukira sebaiknya kau membicarakan hal itu dengan Gusti Kemendahmu, Kakak. Mungkin beliau dapat memberikan sedikit gambaran. Benar, Nyai. Usulmu cukup bagus. Sebaiknya aku segera menemui Gusti Arya Kamandano dan ini kamu. Aku pergi dulu, Nyai. Hati-hati kakang Kau juga harus berhati-hati. Iya, kakang. Tutuplah semua pintu. Jangan pergi kemana-mana sebelum aku tiba nanti. Thank you. segera segera melangkah meninggalkan ruangan pendopo rumah kediamannya. Nyai Demung Wira buru-buru menutup pintu setelah suaminya tidak nampak lagi di jalanan. Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni masih belum tidur. Mereka bercakap-cakap di ruangan pendopo. Mereka kelihatan gembira dan lega bahwa akhirnya Lembu Sora mendapat pengampunan dari Gusti Prabu. Aku kan sangat bersuka cita mendengar paman Lembu Sora akan segera dibebaskan. Kita semua gembira, bun. Paman Lembu Sora memang tidak seharusnya dipenjarakan. Kita semua membutuhkan orang-orang seperti Lembu Sora untuk membangun negeri. Tapi, nampaknya ada kelompok yang tidak menyukai berita ini, Kakang. Itu sudah pasti. Sebab mereka merasa dirugikan dengan hadirnya kembali Paman Lembu Sora di Istana Majapahit. Kukira kau bisa menerka kelompok siapakah mereka itu. Uh, oh iya, Kakang. Aku akan menambah sebuah berita gembira lagi. Maukah kau mendengarnya? Berita gembira mengenai apa, Bu? Mengenai diri kita. Berita gembira mengenai diri kita? Apa maksudmu? Hah, kau pasti akan bergurau saja. Ah, aku tidak bergurau, kakak. Aku bersungguh-sungguh. Maukah kau mendengarnya? Baik, aku akan mendengarnya. Cepat katakan. Dulu kita pernah mengalami kekecewaan, terutama kekecewaan sebagai seorang wanita. Ya, selama ini kita hanya hidup berdua. Rumah ini terasa besar karena kita hanya hidup berdua saja. Hanya ditemani panci ketawang dan beberapa orang pembantu. Kadangkala rumah ini terasa kosong dan sepi. Bukankah lebih baik Rumah ini memperoleh tambahan penghuni yang baru, kakang. Ah, tahukah kau apa maksudku? Hmm, maksudmu? Kau, kau... Kita akan segera mempunyai seorang anak, kakang. Lirih sekali Sakawuni mengucapkan kata-katanya itu. Tapi Arya Kamandanu dapat mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba wajahnya menjadi berseri-seri. Mereka berpandangan sesaat lamanya hanya disaksikan oleh suasana sunyi di halaman rumah. Arya Kamandanu memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Oh, benarkah itu, Buni? Benarkah kita akan mempunyai seorang anak? Aku tidak mempunyai alasan untuk berdusta kepada suamiku. Dan mengapa aku harus berbohong? Bukankah anak yang selama ini kita idam-idamkan? Ya, anak darah daging kita sendiri. Darah daging yang merupakan luapan kasih sayang sebagai suami istri. Bukankah sudah sejak lama kita mendamakannya, Kakang? Dan rupanya para dewa mengabulkan keinginan kita. Oh, aku merasa bahagia sekali. Sepertinya sudah lengkap rasanya jika para dewa memberi kita seorang anak. Kebahagiaan kita bisa menjadi sangat sempurna, Bumi. Dan sekarang, aku tidak mau gagal lagi, kakak. Aku ingin anak kita nanti lahir dengan selamat. Tentu, tentu istriku. Anak kita harus lahir dengan selamat. Dan kau harus berhati-hati. Kau tidak boleh bekerja terlalu keras. Nanti aku akan memohon kepada Gusti Permaisuri agar untuk sementara kau dibebaskan dari tugas-tugas yang berat. Ada apa, Bumi? Kenapa kau tertawa? Apakah ada yang terasa lucu di hatimu? Lucu? Rasanya memang lucu sekali, Kakang. Aku ini seorang pendekar. Sekalipun aku lahir sebagai wanita, aku adalah seorang pendekar. Selama ini aku hidup malang melintang dalam dunia sebuah keras. Aku seringkali terlibat dalam pertarungan-pertarungan sengit pertarungan antara hidup dan mati dengan musuh-musuhku. Bahkan, aku pernah terlibat dalam sebuah peperangan besar ketika mengusir bala tentara Tatar. Dan sekarang, sekarang pendekar Sakabuni terpaksa istirahat karena ada seorang bayi kecil mendekam di perutnya. Bukankah ini lucu, kan? Bukankah ini sangat menggelikan? Oh, tidak, Bumi. Bagiku apa yang baru saja kau katakan tidak lucu. Tapi aku menganggapnya lucu, kakak. Ya, bagaimana aku bisa menganggap lucu? Sekalipun Sakawuni adalah seorang pendekar tangguh, tapi dia adalah istri Arya Kamandan. Sekalipun dia dapat membunuh musuhnya dalam dua atau tiga gebrakan, tapi bagi Arya Kamandanu dia adalah seorang wanita biasa. Bahkan seorang wanita yang lembut, yang sanggup melenakan hati suaminya, yang sanggup meruntuhkan hati suaminya. Mana yang lucu? Ya, sudahlah. Sudah. Kalau tidak ada yang lucu, kau tidak perlu tertawa. Biarlah aku sendiri yang tertawa. diam, Siap mengingat aku dan Kedua Kamandanu dan Sakawuni bangkit dari duduknya, dan mereka menyambut kehadiran Demungwira. Demungwira memberi hormat sebelum kemudian duduk di atas lantai ruangan pendopo. Selanjutnya mereka bercakap-cakap diri. Demungwira menceritakan perihal surat gelap. Demikianlah Gusti Kamandan. Demikianlah bunyi surat gelap itu. Hamba sama sekali tidak dapat menerka siapa yang berdiri di belakang surat gelap itu. Kapan surat itu dikirimkan kepadamu, Kakang Demungdira? Baru saja, Nini. Ketika hamba baru saja pulang dari menengok Gusti Lebusora di ruangan penjara, tiba-tiba ada seorang melemparkan pasir. Dan di ujung pasir itu, ternyata diselipkan daun lontar. Menurut pendapatku, kita tidak perlu memikirkan surat gelap itu, Kakang Demungdira. Kita jangan mudah percaya. Mungkin surat gelap itu hanyalah merupakan pancingan belakang. Benar kakak Temunggira. Kita tahu bahwa ada kelompok atau pihak-pihak yang merasa tidak puas setelah mendengar keputusan Gusti Prabu. Dan mereka ingin membuat resah istana Majapahit ini. Tapi untuk apa kita menggubris tingkah laku mereka itu? Biarkan saja mereka. Surat gelap seperti itu akhirnya akan lenyap tiada bekasnya. Hamba hanya khawatir Gusti Hamba khawatir surat gelap ini ada buntutnya. Kekhawatiran seperti itu selalu ada, Kakang Gembira. Kita ini adalah pengawak Raja Majapahit. Kita diberi tugas yang berat oleh Gusti Prabu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan kita harus tahu bahwa di dalam tubuh pemerintahan Majapahit ini ada orang atau sekelompok orang yang ingin memancing di air. Mereka itu entah berupa sebuah kelompok atau mewakili pribadi-pribadi seseorang ingin menempuh cara-cara yang kurang terpuji untuk memperoleh kedudukan yang lebih mantap. Ini soal biasa, kakak Demui. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu tercekam. Tapi kita juga harus selalu waspada. Kita harus terus mengadakan pengawasan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka itu sebenarnya sama sekali tidak memikirkan pembangunan dan kemajuan Majapahit mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri, perutnya sendiri, keamanannya sendiri. Dengan jalan kekerasan ataupun dengan jalan yang kecil. Orang-orang seperti itu tentunya sangat berbahaya Gusti Kamanda. Mengapa orang-orang seperti itu tidak segera disingkirkan saja? Kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti-bukti yang jelas, akan Mulia. Dan mereka pandai sekali menutupi segala sepak terjangnya. Mereka pandai bersembunyi di belakang permainan-permainan sandiwara. Di depan Gusti Prabu mereka selalu bermuka manis, tapi sebenarnya di belakang mereka mengincar musuh-musuhnya. Dan mereka tidak segan-segan berlaku curang. Ah, sudahlah kakak Mungila. Kau jangan terpengaruh isi surat seperti ini. Surat itu surat gelap. Untuk apa kita menanggapinya? Yang penting kita harus selalu waspada. Jika Paman Lembu Sora telah bebas nanti, kita bisa kembali bersama-sama mendukung seluruh rencana Gusti Prabu. Kita bisa bekerja bersama-sama membangun negeri ini. Benar, Kakang Demungwira. Kalau kita terpancing dan menjadi gelisah karena surat-surat gelap seperti itu, kita sendiri yang akan rugi. Maka sebaiknya tenang-tenang saja. Memang ada sekelompok manusia yang menginginkan Majapahit runtuh dari dalam. Dan orang-orang seperti itulah yang harus selalu dicari. Kemudian kita singkirkan sejauh-jauhnya. Tapi hendaknya kita sabar. Jangan terburu nafsu. Sebab mereka pun tentu bersikap waspada. Dan mereka pasti akan selalu mengintip kita. Kalau begitu baiklah Gusti Kamadhan. Hamba mohon diri. Maaf, Gusti Kamandan. Maaf, Nidisa Kauni. Maaf, kalau kehadiran hamba sudah mengganggu. Kehadiranmu sama sekali tidak mengganggu. Mudah-mudahan saja Paman Suara segera dibebaskan. Dan kita bisa bersama-sama memerangi musuh-musuh dalam selimut. Sementara itu, Mahisa Taruna yang sudah menyamar sebagai prajurit Majapahit memasuki alun-alun. Tak ada seorang pun yang mencurigai kehadirannya. Mahisa Taruna melangkah dengan perkasa menyeberangi alun-alun istana Majapahit. Tiba-tiba, dua orang prajurit jaga melambaikan tangannya. Nampaknya dua orang prajurit itu mencurigainya. Hei, kau! Coba kemari sebentar, kawan. Ada apa? Adakah sesuatu yang ingin kalian ketahui? Apa tugasmu? Dan di mana teman-temanmu? Mengapa kau mundar mandir seorang diri di tempat ini? Aku akan pergi ke ruang penjara. Aku ditugaskan oleh Gusti Ramapati. Untuk apa kau ke ruangan penjara? Hai, bukankah kau... Bukankah kau Maisa Taruna? Iya, aku Maisa Taruna. Iya, iya. Oh. Kurang ajar. Kau telah membunuh seorang prajurit Majapahit. Aku sudah kepala basah, prajurit. Aku harus memasuki pintu gapura ini. Dan aku tidak ingin seorang pun mengetahui kehadiranku. Maaf, prajurit. Kau terpaksa harus menyusul temanmu. Thank <laughs> you. mempunyai urusan dengan kalian prajurit. Tapi karena kalian telah mengenaliku, maka aku terpaksa menempuh cara ini. Nah, selamat tidur prajurit. Selesai berkata, Maisa Taruna menyarungkan kerisnya, kemudian melompat dan bergegas melangkah menuju ke lorong yang menghubungkan alun-alun Majapahit dengan penjara. Rapangsa, Mahisa Taruna telah membunuh orang prajurit. Kita tidak perlu ikut campur Rabana. Kita hanya ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik Mahisa Taruna. Untuk kemudian melaporkannya ke hadapan Gusti Ramapati. Benar, Rapangsa. Nampaknya Mahisa Taruna sudah tidak sabar lagi. Ya, nampaknya sekarang dia menuju penjara. Ayo, Rapangsa. Ayo kita laporkan kepada Gusti Ramapati. <laughs> Thank you. Bisa Taruna telah pergi ke penjara. Hmm? Benar, Gusti Ramapati. Uh, ah, kami melihatnya sendiri. Dia telah membunuh dua orang prajurit Majapahit dan kemudian menuju ke penjara. <laughs> Bagaimana Yu? Apakah surat gelap itu sudah kau kirimkan? Hmm? Sudah, Gusti Ramapati. Bagus. Sekarang dengarkan. Aura Bedeng, Kumpulkan beberapa orang prajurit. Kukira cukup 20 orang. Kemudian awasi terus Mahisa Taruna dari kejauhan. Sementara itu kau rabanya dan kau rapangsa. Kalian berdua kutugaskan untuk mengawasi demung gila. Baik, Gusti Ramapati. Inilah saat yang menentukan Kalian harus terus mengawasi apa yang dilakukan Mahisa Garuda. Kemudian pancing Demung Wira agar pergi ke penjara. Setelah itu kita lihat perkembangannya. Dan ingat, kalian tidak boleh terlibat dalam pertempuran. Biarkan mereka yang bertempur. Kalian cukup mengawasi dari kejauhan. Bagaimana? Kalian paham? Oh, paham. Kalau begitu berangkatlah, hati-hati, jangan gegabah. Rencana kita ini harus berhasil. Thank you. Sang Ramapati membeberkan seluruh rencananya di depan anak-anak asuhnya. Rawedeng dan Rayuyu ditugaskan mengumpulkan prajurit sebanyak 20 orang. Kemudian mereka harus dapat mengawasi Maisa Taruna dari kejauhan. Sementara itu, Rapansa dan Rapanya ditugaskan memancing Demung Wira pergi ke penjara. Senaman Demung Wira. Istri Demung Wira sudah tidur nyenyak, tapi Demung Wira sendiri masih terjaga. Ingatannya tidak bisa terlepas dari peristiwa yang baru saja dialaminya. Surat gelap itu benar-benar telah mengganggu pikirannya, mengganggu ketenangan batinnya. Dan di sudut kecil hatinya, dia merasakan adanya firasat buruk. Dia merasa bahwa bencana besar bakal terjadi di istana Majapahit. Siapa pengirim surat gelap itu? Apa maksudnya? Mungkin saja dia datang dari kelompok Sagrama Pati. Tapi apa maksudnya dia mengirim surat gelap? Oh, ah, teka-teki ini benar-benar telah membuat kepalaku pusing. Oh, kurang ajar. Ah, aku jadi tidak bisa tidur malam ini. Tapi sepertinya Gusti Arya Kamandanu dan Dini Sakahuni kurang tertarik membicarakan perihal sunat gelap. Beliau hanya menyarankan agar aku tetap tenang-tenang saja. Ah, apakah aku bisa tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Kalau benar surat gelap itu berkata jujur, maka sekarang ini, nyawa Gusti Lembu Sora terancam. Oh tidak! Ini tidak boleh terjadi! Aku tidak akan membiarkan seseorang pun mengancam keselamatan Gusti Lembu Sora! Kakak? Kakak Demira, kau masih belum tidur juga. Apa yang kau lakukan, kakak? Kau membuatku kaget saja. Apakah kau baru saja bermimpi buruk? Tidak, Nyai. Aku... Oh, aku hanya merasa gelisah. Ah, entahlah. Malam ini tiba-tiba aku menjadi gelisah sekali. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengarlah, burung malam itu berbunyi sejak tadi. Aku aku merasakan kena firasat Nyai. Sudahlah. Lebih baik kau istirahat. Bukankah besok pagi ada pertemuan penting di istana? Lebih baik sekarang ini kau tidur, supaya besok pagi bisa bangun dalam keadaan segar. Tidak, Nyai. Kupikir sebaiknya aku menemui beberapa orang teman dekatku. Siapa mereka? Siapa yang kau maksudkan, kakak? Mantri para kerama dan Pati Umban. Iya, aku harus memberitahukan perihal surat surat itu kepada mereka berdua. Mereka adalah juga orang-orang kepercayaan Gusti Musola. Mereka harus tahu masalah ini dan ikut menjaga keselamatan Gusti Musola. Hmm. Rupanya kau masih tercekam oleh surat gelap itu. Benar, Nyai. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya walau hanya sebentar. Surat gelap itu pasti dikirim oleh seseorang yang sengaja mempunyai maksud-maksud tertentu. Aku harus bisa menyingkapkan rahasia surat gelap itu. Aku harus tahu siapa pengirimnya dan apa maksud yang sebenarnya. Nyai. Ada apa, Kakang? Kau membuatku takut sekali. Wajahmu, pandangan matamu, membuatku merasa takut. Oh, aku sendiri juga merasa takut, Nyai. Aku takut menghadapi bahaya yang belum kelihatan bahaya yang masih berselimut kabut rahasia. Mudah-mudahan saja bahaya itu tidak datang. Mudah-mudahan saja ini hanyalah kayalan-kayalan dari pikiranku sendiri. Nyai, kalau memang benar bahaya itu akan datang, kuharap kau bersiap siaga. Sekarang ini istana Majapahit tidak aman. Apalagi setelah berita mengenai Gusti Lembu Sora tersebar. Banyak di antara kalangan prajurit, pengkawa-pengkawa kerajaan, ataupun pembesar-pembesar kerajaan merasa kurang puas. Aku khawatir ada sekelompok orang, ada sementara pihak yang benar-benar menginginkan kematian Gusti Lembu Sora. Hal inilah yang harus dicegah. Karena itu Nyai, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi, kalau memang benar bencana itu terjadi, kita harus sudah siap-siap sebelumnya. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, Nyai? Ya, aku mengerti kakak temui Kau adalah suamiku baik dalam keadaan senang ataupun susah. Aku akan setia mendampingi suamiku. Kalau begitu, kau tunggu di rumah sebentar, Nyai. Aku akan pergi ke rumah mantri para kerama dan patih kembang. Mereka harus segera diberitahu persoalan ini. Aku pergi dulu, Nyai. Hati-hatilah, kakak. Memang rasa-rasanya suasana di istana Majapahit kurang aman. Apalagi jika malam sepi seperti ini. Burung malam bertengkar di atas pohon dan berkicau tentang sesuatu yang penuh teka-teki. Mudah-mudahan saja firasat buruk dan gembira tidak bakal menemui kenyataan. Mudah-mudahan saja Gusti Lembu suara tetap diselamatkan dan Majapahit dijauhkan dari mara bahaya. kelihatan terburu-buru sekali. Dia pasti akan mengunjungi seseorang. Ah, aku tahu, Raudeng. Dia pasti akan mengunjungi salah seorang temannya. Ya, dia pasti akan mengatakan sesuatu yang bersifat rahasia. Ah, siapa kira-kira temannya itu, Rayu? Dapatkah kau menerkanya? Ah, kupira dia akan pergi ke rumah kediaman mantri para kerama. Mantri para krama juga anak buah Lembu Sora. Kalau begitu, kita harus segera membuntutinya, Raden. Tapi tunggu dulu. Di mana kau tempatkan orang-orangmu? Prajurit-prajurit itu kutempatkan di sudut-sudut lorong Raudeng. Ah, kehadiran mereka tidak akan mencurigakan, sebab mereka menyamar sebagai penjaga-penjaga pintu gapura. Bagus. Ayo cepat rayu yuk kita pergi ke rumah mantri para krama. Thank you. Sementara itu, Demung Wira sudah tiba di rumah kediaman Mantri Parakrama, salah seorang sahabatnya yang juga menjadi anak buah Lembu Sora. Mereka berdua bercakap-cakap di ruangan pendopo. Demung Wira menceritakan perihal surat gelap. Bagaimana pendapatmu Mantri Parakrama? Uh, surat gelap itu sepertinya tidak main-main Demung Wira. Aku melihat ada nada-nada kesungguhan. Nah, dari mana datangnya? Tapi kukira surat itu semacam surat peringatan. Sekarang aku ingin bertanya sedikit kepadamu, Mantri Mata. Soal apa, Mubil? Soal kesetiaanmu kepada Gusti Lembu Sora. Kalau nanti sampai terjadi bencana menimpa istana Majapahit, apakah kau akan masih tetap setia kepada Gusti Lembu Sora? Soal itu, kau tidak perlu meragukannya, Demomira. Kita selalu bersahabat. Dan selama ini, kita selalu berada di pihak Gusti Musola. Ya, aku sendiri merasa prihatin melihat nasib Gusti Musola. Beliau dijebloskan ke dalam penjara. Dan aku sudah merasa gembira begitu mendengar beliau akan dibebaskan. Pokoknya, Debung Mira, kau tidak perlu khawatir. Aku sanggup bertarung dengan siapa saja aku sanggup mengorbankan segala milikku demi keselamatan Gusti Musola, demi kejayaan Majapahit milik kita bersama. Wah, bagus Mantri para kerama. Aku percaya padamu. Ya. Sekarang, bagaimana kira-kira dengan Pati Umba? Dia pun salah seorang sahabat kita yang baik, Demung Bira. Kukira Pati Umban masih belum berubah. Kukira dia masih tetap setia juga kepada Gusti Nusura. Bahkan selama ini Pati Emban seringkali mengeluh setiap kali melihat nasib Gusti Lebusora yang begitu menyedihkan. Tapi Pati Emban tidak berani berbuat apa-apa karena dia merasa sebagai orang bawahan. Pati Emban sangat membenci pada kelompok Ramapati. Kelompok Ramapati itu seperti tikus-tikus kerajaan yang terus menggerogoti Majapahit dari dalam. Kalau mereka tidak segera dibasmi, Kukira usia Majapahit tidak akan bertahan lama. Benar, Demungira. Ya Cepat atau lambat mereka harus disingkirkan. Tidak ada tempat bagi tikus-tikus kerajaan di Majapahit. Mereka harus segera dilihat. Kalau begitu baiklah. Aku hanya ingin sedikit berpesan kepadamu. Kukira kita tidak boleh menganggap enteng perihal surat gelap itu. Kalau toh seseorang bermaksud memfitnah, itu bisa kita lihat nanti. Tapi kita harus berjaga-jaga. Aku benar-benar khawatir keselamatan Gusti untuk Sokra terancam. Karena itu, kalau sampai nanti terjadi bencana besar di istana ini, hendaknya kau mengajak Pati Umban untuk bersiap-siap. Jangan lengah. Jangan gegabah. Harus tetap waspada harus tetap waspada menjaga segala kemungkinan buruk. Nah, aku pergi dulu Mantri para kelama. Aku akan menengok Gusti Lumbu Sora sekali lagi. Dan aku akan menjaga keselamatan beliau secara diam-diam sampai menjelang pagi nanti. Gunung Bira segera melangkah meninggalkan rumah kediaman mantri para krama. Ia menyusuri lorong yang menghubungkan antara benteng sebelah utara dengan bangunan penjara. Gunung Bira berjalan perlahan-lahan. Ia sedikit merasa lega karena turun malam tidak terdengar kembali. Suasana sangat sunyi. Kelebat ringan. Hai! Siapa itu? Berhenti! Berhenti kataku! Siapa orang itu tadi? Gerakannya mencurigakan sekali. Aku tidak dapat mengenali wajahnya. Sayang sekali. Aku tidak dapat menangkap orang itu. Pastilah orang itu ada hubungannya dengan surat gelap. Wah, sepertinya orang itu tadi bermaksud pergi ke penjara. Kurang ajar. Jangan-jangan dia itu pembunuh gelap yang ingin mendusta waktu Gusti Musora. Bangsat. Aku akan meringkusnya. Aku akan menyeretnya. dapat memancing demung merah. Apakah dia bermaksud pergi ke penjara sekarang juga? Dia telah mengejarku kemari, Rapangsa. Dia baru saja mengunjungi rumah mantri para keramah. Kalau begitu, kita harus berhati-hati, Rapanya. Iya. Kita jangan sampai tertangkap. Ayo, kita bergabung dengan para penjaga itu. Ayo. Rapanya dan Rapangsa segera bergabung dengan prajurit-prajurit yang ditugaskan menjaga sekitar penjara. Tak lama kemudian Demung Bira muncul dari ujung lorong. Seorang prajurit segera menemuinya. Oh, maaf, bukankah tuanku adalah Rekrian Demung Wira? Benar, prajurit. Aku mau menengok Gusti Lembu Sora di penjara. Oh, maaf, Tuan Demung Wira. Ini sudah terlalu malam. Mengapa tidak besok pagi saja? Berilah aku jalan, prajurit. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Kalau begitu baiklah, Tuan Demung Wira. Tapi jangan terlalu lama. Kasihan Gusti Lembu Sora beliau juga harus beristirahat. Ada apa lagi di Wira? Hmm? Apakah kau tidak mempunyai pekerjaan yang lebih penting yang bisa kau kerjakan selain membuang waktu dengan mengunjungi aku di tempat ini? Ah, ampun Gusti Lembusora. Hamba Terus terang, hamba. Ada apa Demung Wira? Nah, katakan saja terus terang. Demung Wira lalu menceritakan perihal surat gelap. Lembu Sora mendengarkan dengan penuh seksama, tapi nampak wajahnya tetap tenang. Dan pandangan matanya tajam berkilat-kilat, menandakan dia seorang yang berpribadi tangguh. Kau tidak perlu memikirkan surat-surat seperti itu, Demung Wira. Tapi Gusti, Bukan tidak mungkin apa yang dikatakan surat itu benar. Karena itu, hamba akan berjaga-jaga di sekitar penjara ini. Hamba akan mencegah siapapun juga yang mempunyai niat buruk terhadap Gusti Musa. <laughs> Eh, terima kasih, Demungwira. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaanmu padaku. Tapi kukira hal itu tidak perlu kau lakukan. Percayalah, aku tidak akan apa-apa Aku bisa menjaga diriku sendiri. Lebih baik sekarang ini kau pulang. Temanilah keluargamu. Ampun Gusti Lembu Sora. Hamba sebenarnya masih meragukan. Hamba belum yakin bahwa keputusan Gusti Prabu membebaskan Gusti Lembu Sora dan benar-benar dilaksanakan. Kau tidak perlu pusing-pusing memikirkan soal itu, Demung Aku sudah pasrah. Aku percaya bahwa Gusti Prabu pasti mampu bertindak bijaksana kepada seluruh bawahannya. Aku yakin Gusti Prabu dapat berlaku adil kepada seluruh kaulanya. Aku tidak meragukan kemampuan beliau dalam memimpin negeri Majapahit ini. Soal apakah aku dibebaskan atau aku akan dipenjara seumur hidup atau aku akan digantung di alun-alun atau aku akan menjalani hukuman berat yang lain Semuanya itu akan kuterima dengan lapang dada. Jika memang aku dianggap bersalah dan tidak mungkin untuk diampuni lagi, nyawaku akan kuserahkan setulus-tulusnya demi pertumbuhan dan kemajuan negeri Maju. Demungira. Iya, Gusti. Aku sudah bersusah payah ikut merintis Majapahit ini. Karena itu, aku tidak ingin seorang pun mencemarinya, mengotorinya dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Dalam hati aku sudah bersumpah demi Wira bahwa aku akan menjadi musuh besar bagi mereka, siapapun juga yang ingin merongrong kewibawaan Majapahit. Iya, Gusti. Ah, sudahlah, Demungwira. Kau tidak perlu mencemaskan keselamatanku. Lebih baik kau memikirkan keluargamu. Dan jika Sang Hyang Widi mengizinkan, dan kita bisa berkumpul lagi nantinya, maka kita bisa bekerja sama lagi secara lebih baik. Kita harus mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ah, nah, Wira, kau bukanlah prajurit jaga, maka sebaiknya kau segera pulang. Pemerintah Majapahit cukup mempunyai prajurit-prajurit jaga yang bisa ditugaskan untuk menjaga keselamatanku. Pulanglah, Wira. Tak ada yang bisa kau kerjakan di sini. Baiklah, Gusti Musoh. Hamba akan menuruti segala perintah Gusti. Bagaimana rapanya? Rapangsa, di mana Demung Wira sekarang? Ah, dia mengunjungi lembu Sora di penjara. Aku sudah berhasil memancingnya, Rawedeng. Bagus. Kalau begitu, rencana kita berjalan dengan mulus. Apakah kalian sudah melihat kehadiran Maisa Taruna? Maisa Taruna sedang bergegas menuju kemari. Kami terus mengawasinya dari kejauhan. Dan nampaknya dia benar-benar akan melaksanakan niatnya membunuh Lembu Sora. Ya, cukup. Sekarang kita harus menyingkir. Semuanya menyingkir. Biarkan Mahisa Taruna melewati lorong ini dan bertemu dengan Demung Hmm. Rakuting dan temannya segera melompat ke tempat gelap. Mereka menunggu kehadiran Maisa Taruna yang sudah bergerak menuju penjara di kemudian. Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.